Apakah arisan termasuk riba? Bapak, bapak, bapak, bapak, adik, abang, saya Kita 10 orang Lalu kita sebulan ngumpul 100 ribu Terkumpul duit 1 juta Kita goncang nama Goncang Lalu kebetulan bulan ini saya yang mendapat sejuta Bulan depan bapak mendapat sejuta Tidak riba Ayah ini lemak terumur ini apa hukum merayakan ulang tahun happy birthday to you minta apa tadi nak jaket bulan depan bini pula happy birthday to you ibu minta apa tas Hermes bulan depan suami pula ulang tahun happy birthday to you Abang minta apa tadi? Adalah. Eh, berdoa kepada api adalah perbuatan majusi. Majusi agama tua, nama nabinya Zoroaster. Zaratusta nama agamanya Zoroaster tempatnya di Iran Iran masih ada api abadi Olimpiade mereka mengambil api abadi yang tak padam-padam maka meminta kepada api adalah perbuatan majusi maka jangan bersyukur di hari kelahiran boleh Dalilnya Nabi ketika ditanya, "Kenapa kau puasa hari ini ya Rasulullah?" "Dzaka yauma wulidtu." Hari ini aku lahir. Itu dalil boleh bersyukur pada hari kelahiran. Hari kelahiran, tanggal kelahiran, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri, ajak anak-anak ke rumah anak yatim, bawakan nasi bungkus Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong bawa keluar. Kami mau bersyukur. Berapa kamu bawa nasi bungkus? Ada 10. Itu yang kita mampu kan? Jangan suruh semuanya keluar. Boleh. tapi bukan dengan cara ikut tradisi man tasabbaha biqaumin siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum fahuwa ma'akum maka dia fahuwa minhum dia bagian dari orang itu ditambah oleh periwayat wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia ikut itu jangan heran nanti ketika di akhirat bangkit dari kubur tengok sebelah kanan Jet Li tengok sebelah kiri cuyunfa. Fa tengok depan Jackie Chan oh ya Allah kenapa aku bersama mereka karena kau ikut bersama mereka meniup-niup lilin hati-hati Bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau mereka yang syar'i menggantinya dengan barakallahu fi umrik sana hilwa. Tak salah. Barakallahu fi umrik. Habib Rizik ada nyanyian khusus untuk orang yang berulang tahun. Barakallahu fi umrik. Saya tak pula pandai menyanyikannya. Itulah. Nanti saya coba hafal itu insyaallah. Barakallah Semoga Allah memberikan berkah Fi umrik pada umurmu Yang paling penting ingatkan dia mati Begitu sampai SMS dia Bro ingat mati Bro hari ini kau lahir Bayar utangmu segera ya Apakah arisan termasuk riba? Bapak, bapak, bapak, bapak, adik, abang, saya. Kita 10 orang. Lalu kita sebulan ngumpul 100 ribu. Terkumpul duit 1 juta. Kita goncang nama. Goncang. Lalu kebetulan bulan ini saya yang mendapat sejuta. Bulan depan bapak mendapat sejuta. Tidak riba. Tak riba. Tak riba. Yang riba itu bagaimana? Datang orang pedagang keliling menawarkan arisan. Ibu ikut arisan, nanti bayarnya 100 ribu sebulan, membapat duitnya sejuta seratus. Duh, seratus ribu sebulan sejuta dua ratus lah setahun. Kenapa sejuta? Ini untuk biaya operasional. Pesertanya siapa? Ibu tak perlu tahu pesertanya siapa. Yang penting duitnya dapat. Nah, itu yang riba. Jelas. Yang pertama tadi tidak riba. Yang kedua ini riba. Itu dia. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa pengertian dari riba? Riba yarbu bertambah, bertumbuh, berkembang, bertambah, bertumbuh, berkembang. Saya pinjam kamu beras sekilo ya, nanti saya bayar sekilo satu on, bertambah, bertumbuh, berkembang. Berasnya kan tak tumbuh Pak Ustadz, tidak tumbuh bertunas, tumbuh jadi satu on tambahan naga riba pinjam emas kamu satu gram nanti saya bayar satu gram dua mili tumbuh bertambah berkembang riba uang dengan uang riba uang dengan barang tidak riba karena sahabat Nabi dulu membeli budak barirah namanya dibeli dicicil tiap tahun sahabat Nabi membeli gandum dicicil tidak riba cara mencarinya di internet Pak Ustadz S O M A D M O R O C C O spasi kredit. Somat Moroko kredit. Enter dapat tulisan saya tentang riba insya Allah. Sudah saya cari kok tak muncul Pak Ustaz. Paket tak ada. Belilah ada dua giga. Kalau udah dapat, jangan tahu sendiri, share. Begitu dapat, share, share, share, share, share. Tapi jangan cuma sarser aja. Ini banyak ini yang mudah-mudahan ini sarser sarser. Kau udah baca belum? Kenapa? Aku mau dapat royalti pahalanya. Bagaimana cara agar terhindar dari riba? Sekian Pak Ustaz. Kita harus mudorabah bagi hasil. Pak Haji pinjam duit Pak Haji ya. Berapa? Satu juta. Untuk apa? Nanti saya bayar sejuta seratus. Saya tak kasih. Nanti kau akan makan riba. Tapi kalau mudarabah bagi hasil boleh. Sejuta ini aku mau ternak puyuh Pak Haji. Awalnya ah, silakan puyuh. Tapi kalau ternak puyuh jangan dekat airport. Karena kalau ternak puyuh dekat airport ketika pesawat berbunyi puyuhnya stres tak betul tak bertelur dah. Hilang nafsu puyuh itu. Takutan aja dia. Apakah Nabi Adam makan buah kuldi? Ya. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahu masyaitan. Setan menggoda mereka berdua, fa akala. Mereka memakannya. Begitu kata Quran. Itu adalah skenario Allah. Sehingga beliau dikeluarkan dari surga ke bumi maka jadilah khalifah di muka bumi itu kerendah Allah Ta'ala kita bukan menjadi pengamat film itu skenario aja itu itu kerendah Allah Allah itu fa'alul lima yurid yang penting dia mau membuat kitab di bumi karena di awalnya dia katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah aku ingin menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah makna khalifah dua pertama pengganti kedua pemimpin kenapa disebut pemimpin kita memimpin binatang tumbuh-tumbuhan serangga ayam tak bisa memimpin karena sejak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith ayam tidak dinamis ayam tak bisa jadi pemimpin belum ada ayam cari makan jual pulsa belum ada ada ayam dari dulu dua itu aja lah cotok sama paruh tak bisa dia memimpin monyet tak bisa dia memimpin tahu dia makan kucu tak bisa lebih daripada itu oleh sebab itu manusia pemimpin pengganti khalifah pengganti kenapa manusia disebut pengganti karena dia menggantikan makhluk yang dulu tidak becus apa dia jin jin makanya disebut kata jin pasti dia duluan alladhi wasdisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas jin duluan qulla ini jatama'atil jinnu seandainya berkumpul jin makhluk yang paling tua jin makanya kita disuruh minta perlindungan dari jin minal jinnati wan nas jin tak nampak nas nampak jin tak nampak makanya kalau ada jamaah selalu tak nampak ajin ah, tu solat maghrib tak nampak solat isya tak nampak pengajian tak nampak ah, kau dah jadi jin nampak ya? saya sudah solat istiqarah tiap malam mengapa saya belum mendapatkan petunjuk dari Allah tambah lagi belum juga nampak bahawa malam ni buat sebelum memilih pemimpin istiqarah Makhaba man istakhara. Tak sia-sia orang yang istikharah. Wa nadi nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Pak Rektor, apa pendapat Bapak kalau begini-begini? Pak Dekan, apa pendapat Habib? Apa pendapat Tuan Guru? Pak Ustaz, tanya pendapat. Setelah itu istikharah malam. Inilah Pak Ustaz, saya sudah istikharah beberapa kali. Siapa nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustaz. Tambah lagi sampai akhirnya Allah menetapkan hatimu minta la muqallibal qulub wa engkau yang membolak-balikkan hati sabit qalbi kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu wa ala taatik dalam ketaatan kepadamu halalkah biksu Myanmar dibunuh لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين kalau mereka tidak memerangi kamu dalam agama walam yukhrijukum min diyarikum kalau mereka tidak mengusir kamu tengok dua syarat al-hujurat kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu kalau mereka tidak memerangi kamu antabarruhum kalian balas dengan dua tabarru buat baik wa situ bersikap adil dua balas dua kalau mereka tidak mengusir kamu tidak membunuh kamu kamu balas dengan dua buat baik dan bersikap adil tapi kalau mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan mereka membunuh kamu maka halal darah mereka anak-anak muda umat Islam yang petantang petenteng tukang-tukang parkir yang bukan main galaknya nah, kirimlah ke Rohingya makanya berani luar biasa itu Turki buka perbatasan Bangladesh Rohingya itu kan Myanmar India Myanmar, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand nah, maka buka perbatasan wah ini umat Islam apakah kami ini Pak Ustadz pergi ke sana pikir baik-baik apakah antum pergi ke sana meringankan beban orang Rohingya ya, atau makin memperberat beban mereka saya tak mau gara-gara ceramah ini berangkat semua ke Rohingya ya, tiba-tiba masuk koran koran majalah Times tiga orang Pontianak terbengkalai di Rohingya karena tidak dapat lontong sayur sudah tiga hari kalau kita tak sanggup perang maka Sayyidina Utsman bin Affan tak ikut perang Utsman tak ikut perang tapi dia dapat pahala perang kenapa man jahaza ghaziyan faqad siapa yang mempersiapkan alat-alat perang maka dia sudah ikut berperang maka sumbangkan uang yang ada jangan ketika tablik akbar diajak teriak sampai serak suaranya Allah Allah Allah Akbar begitu diletakkan kotak keluar keri Kelincing dua biji. Kelincing. WC aja tiga ribu sekarang. Orang bertaruh nyawa di Rohingya. Dua ribu perak. Koyak pula tuh. apa hukum ikut kajian di www.youtube.com apakah sanatnya terputus tengok dulu ustadznya ada tak ustadz itu di alam nyata karena ada yang di situ tak ada orangnya suaranya bila anda memasuki ke ini maka katakan itu ustadz YouTube namanya orangnya ada siapa namanya Buya Yahya majelisnya ada apa namanya Al Bahjah pusatnya ada di mana di Cirebon bisa pelajari pelajari nanti pas datang ketemu astajizukum ya syekh saya mau minta ijazah syekh lalu kata Buya Yahya ajastuka jami'a marwiyati aku ijazahkan kepada engkau semua isi bukuku dan isi ceramahku cukup ijazah namanya hmm.